Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaihi. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapa namanya? Antum? Imam Abu Dawud siapa namanya? Imam Abu Dawud rahimahullah siapa namanya Al-Akh? Al-Akh. Siapa namanya Imam Abu Dawud? Sulaiman Naam barakallahu fikum. Sulaiman Ibnul Ash. Pertama itu Shin. Ash'af. Ash'af. As-Sijistani rahmatullah alaih. Siapa namanya Pak? Ash'af As-Sistani Ela ba'as Antum? As As Ewa Ash'af Berat sekali ya, enggak masalah Itu namanya Al-Imam Abu Dawud Allah Ustaz, khair insyaAllah Kita lihat Masalah nuzulillah azza wa Sekarang kita masuki permasalahan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Nah, sabar sejenak ya. insya Allah kita baca sedikit saja. Masalah tunuzulillahi azza wajal. Permasalahan turunnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala turun setiap sepertiga malam terakhir kemana turunnya? Ke langit dunia. Memberikan tiga jaminan. Apa saja jaminannya? Apa saja jaminannya? Eh? Apabila minta ampun diampuni apabila meminta diberi. Apa? Apabila berdoa dikabulkan, jangan lupa sepertiga malam terakhir. Tidak terulang dalam sehari semalam dua kali, sekali saja. Sepertiga malam terakhir. Allah telah turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Ingat-ingat ya. Makna turun apa? Makna turun? Nam turunnya hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-muallif wa tabahullah al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Wa qul yanzilul jabbaru fi kulli lailatin bila kaifa jallal wahidul mutamaddahu. Dan katakanlah al-jabbar zat yang maha kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala turun fi kulli lailatin setiap malam bila kaifa tanpa dibagaimanakan turunnya Jalal wahidul mutamaddahu. Maha agung zat yang maha tunggal Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Zat yang senantiasa dipuji. Qala Syekh Salal Fauzan hafizallahu taala wa kul yakni kul ayuhan ayuhas sunni. Perhatikan ini. Kul ayuhas sunni. Katakanlah wahai orang yang menisbahkan diri kepada as-sunnah. Sunni. Alladzi tamassaka bil kitab was sunnah, orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah kalau benar-benar kamu sunni, ucapkanlah gitu seakan-akan. kul wala tataraddad. Katakanlah dan jangan ragu. Qaulun wahai rahimahullah, yang zilu jabbar, yang zinullahu azza wa jalla ila samai dunia Ini perhatikan baik-baik, turun ke langit dunia. Kapan turunnya Yusuf? Sepertiga malam terakhir. Ingat-ingat tiga jaminan tadi ya. Jangan terluputkan, bangun malam barakallahu fikum. Yang di rumah pun bangun yang di ma'had pun bangun, paham ya? Selimut-selimut segera disingkapkan ketika sepertiga malam terakhir tersebut. Sisakan waktunya barakallahu fikum. Apabila mampu, itu yang afdal dilakukan di sepertiga malam terakhir tadi. Apabila dia mungkin enggak khawatir enggak bisa bangun, boleh diawalkan. Paham ya? Boleh diawalkan sebelum tidur, tapi yang afdal adalah apa? Sepertiga malam terakhir tadi itu. Paham ya? Karena salat di akhir malam tersebut masyhudah, disaksikan oleh para para malaikat. Ikhwani fid din wa zakumullah. Naam. Yang paling sedikitnya berapa rakaat? Tiga rakaat sudah ditutup dengan witir satu rakaat. Ij'alu akhir salatikum bilaili apa? Witra. Jadikanlah akhir malam salat kalian itu witir. Witir paling sedikit satu rakaat. Nah kalau malam misalkan enggak sempat witir bagaimana? Boleh enggak witir di siang hari? Boleh, tapi bukan witir lagi. Paham ya? Naam, harus yang semula satu jadi dua, semula tiga jadi empat. Paham ya? Genap semua, enggak ada witir siang hari itu enggak ada. Paham ya? Enam salat witir, ana salat witir jam 10 pagi. Ya, bukan salat witir namanya, salat duha. Paham ya? Jadi jangan sampai keliru ya. Salat witir itu malam, paling sedikit satu rakaat. enam. upayakan bangunnya semangat barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Fi kulli lailatin li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik. Setiap malam karena Rasulullah mengatakan seperti itu. Wa huwa a'lamu bi rabbih subhanahu wa ta'ala wa man yaliqu bih Sedangkan Allah Subhanahu wa taala atau sedangkan beliau Rasulullah itu orang yang paling tahu tentang Rabbnya. Wa mayaliku bih dan apa yang terkait dengannya. Fakul maqalahu Rasul, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh Rasul. Wa asbitin nuzulillahi azza wa jal dan tetapkanlah sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala wan nuzulu min sifatil af'al. Sedangkan turun itu merupakan sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Tiap yaf'aluha Allah jalla wa ala bi wa iradatihi matasha. yang Allah Subhanahu wa taala melakukannya sesuai dengan kehendaknya dan keinginannya kapan saja Allah taala mau turun ke langit dunia. Jangan timbul pemikiran-pemikiran al-falasifah, filsafat ahlul kalam. Hati-hati. Kalau Allah taala turun ke langit dunia seperti malam terakhir, nanti bagaimana kalau di negara lain yang beda seperti malam terakhirnya? naik turun, naik turun, naik turun kata mereka. Ini pertanyaan pertanyaan yang dikatakan sok tahu orangnya. Gak pernah ditanyakan para sahabat, gak pernah. Paham ya? Enggak Abu Bakar wala Umar wala Utsman wala Ali, gak Muhammad bin Sirin, tidak pula setelahnya gak Imam Ahmad wala Imam Malik wala Imam Syafi'i. Paham ya? Kok bisa bisa nanya seperti itu? Terus nanti kalau seperti ke malam terakhir Allah telah turun, eh, nanti kalau di tempat lain berbeda bagaimana? Arsnya kosong katanya. Ini pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Jangan antum ikutin. Berbahaya sekali. Antum sekali aja terjatuh dalam pemikiran ini. Oh iya, berarti kosong arsnya. Nanti berbahaya. Khawatir nanti tidak sholat lima hari. Setelah itu keluar mengaku apa? Imam Mahdi. Allah mustahil hati-hati. Karena biasanya orang-orang seperti ini modelnya. Memikirkan suatu perkara yang tidak nggak pernah dipikirkan. Allah mustahil. Yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan adalah wajibnya kita beriman Allah Subhanahu turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir setiap malamnya. Turun ke mana tadi? Ke langit dunia. Nah barakallahu fiikum. Kita tutup yang terakhir, wa hadan nuzul tawatarat bihil ahaditsu. Anin Nabi SAW turun ini sungguh telah banyak sekali hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Rawaha jama'atun minas sahabah yang telah meriwayatkan adalah sekelompok jamaah dari kalangan para sahabat wa huwa yang mana semuanya itu berada di dalam hadis-hadis yang sahih bahkan dinukilkan bahwasanya kurang lebihnya 30 sahabat yang meriwayatkan masalah nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, turunnya hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Masyaallah kana wa ma lam lam yakun semua perkara yang Allah Taala kehendaki pasti terjadi dan perkara yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi nasallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin